Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kana amruhu yajri ala qadaih, wa qada'uhu yajri ala qadarih. wa likulli qada'in qadar ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صلاة والسلام على الرسول الكريم حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا اختم لنا بالحسنى وارزقنا الاستقامة وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد وسهل لنا زيارة حبيبك سيدنا محمد وسهل لنا زيارة مكة إنك أنت المسهل اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت wal jannata ba'dal maut amma ba'du hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini untuk bersama-sama mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua hamba ini akan dimudahkan oleh Allah untuk mencapai tujuannya. Jika seorang hamba sudah dicatat oleh Allah sebagai ahli surga, maka di dalam hidupnya ini akan dimudahkan untuk hal-hal yang mulia hal-hal yang dicintai oleh Allah. Seperti halnya menghadiri pengajian, melakukan sholat, berpuasa, membantu tetangga. Ini adalah kebaikan-kebaikan sebagai pertanda bahwa orang-orang yang bisa melakukan kebaikan saat ini adalah orang-orang yang bakal diridhoi oleh Allah kelak. Maka perlu kita syukuri. Seperti biasa kita ada mukontimah Mukontimah, mukontimah Yang kemarin kita sampai apa ya? Menjamak sholat karena sakit ya. Sudah selesai kita berbicara tentang menjamak sholat karena sakit. Kemudian bagaimana yang seharusnya dilakukan bagi yang hidup terhadap orang yang sakit yang diperkirakan menurut dokter adalah sakit yang ya maradul maut istilah dalam kitab itu adalah penyakit yang mengarah kepada kematian. Maka di saat seperti itu para keluarga yang menjaganya harus lebih memperhatikan kebutuhan orang tersebut kepada Allah. Dengan cara ya, yang sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu rajin mengajari untuk berzikir atau kita berdengarkan ke telinga mereka kalimat-kalimat mulia, kalimat-kalimat yang baik dan seterusnya. Kemudian setelah kita bisa melakukan sholat, mungkin kita akan masuk yang lainnya. Biasanya setelah sholat ada bab zakat, tapi kelihatannya karena kita mau memasuki bulan puasa, bulan puasa kita harus menyiapkan mungkin ya alangkah baiknya kalau kita fikih kita saat ini kita mulai dengan fikih puasa. Jadi kalau mempelajari puasa dan kami sengaja tidak akan kami tuntaskan pada kesempatan saat ini agar bisa menghadiri pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mungkin sekali akan kita tinggal satu atau dua kali pertemuan dan itu kapan? Karena ada rencana kita untuk ziarah guru kami yang ada di Yaman sekaligus ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai majelis ini kosong. Karena yang harus diyakini majelis ini mulia bukan karena kami, Majelis ini mulia bukan karena kami, karena kehadiran kita bersama inilah majelis menjadi mulia. Dan doanya orang banyak inilah yang menjadikan doa kita mudah dikabul oleh Allah. Maka seandainya nanti kita lagi menjalankan kewajiban untuk silaturahmi dengan guru kami, maka nanti harus tetap pengajian ini ada, cuman waktunya belum tentu. Bisa saja minggu depan kita masih ada. Dan biasanya kita tidak lama. Tidak lama. Dan nanti setelah itu masih ada kesempatan sebelum bulan puasa. Ada pertemuan lagi. Dan itu nanti akan kita tuntaskan dan mohon ditakih Pikir puasa sekaligus zakat fitrahnya membekali bagi para ustadz-ustadz untuk mengumpulkan zakat nanti. Jangan sampai salah. Barangkali hikamnya perlu kita tunda dulu nanti untuk menuntaskan pembahasan masalah fikih zakat fitrah. Bagaimana syarat-syaratnya orang yang mengumpulkan fitrah, zakat fitrah dan kepada siapa harus dibagi dan bagaimana cara membaginya. Pada kesempatan ini mungkin sekedar untuk menggugah keinginan kita untuk mengetahui bab, bab puasa. Di dalam mempelajari puasa itu kita ingin menghadirkan cara yang lebih mudah Dahulukan pemahaman yang pertama. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini sudah mendesak. Kenapa mendesak? Sebab Alhamdulillah semuanya sudah pernah puasa kan? Dan insya Allah sudah sah. Hanya perlu kita mencermati apa sih? Hal-hal yang menjadikan puasa kita itu jadi batal. Hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang kedua adalah siapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Agar kita tidak memaksa orang yang tidak wajib puasa untuk berpuasa. Sebab selagi orang itu tidak wajib puasa, kita haram memaksanya. Begitu juga itu kemudahan. Jangan sampai puasa boleh ditinggalkan, dia memaksakan diri. Jadi ada orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Kemudian yang ketiga nanti adalah syarat rukun atau cara-cara berpuasa yang harus kita bahas seperti kebiasaannya pembahasan kitab-kitab fikih yang pernah kita baca. Cuman kita rinci yang membatalkan puasa ada berapa, yang boleh meninggalkan puasa ada berapa, ini penting. Kalau sudah orang memegang ini mudah memahami yang lainnya. Contoh nanti. Ini sudah kita hadirkan di majelis kita di Sendang. Barangkali yang sudah menghadiri, kita buat contoh saja. Agar gamblang, yang membatalkan puasa. Ibu pernah puasa kan? Pernah. Semuanya pernah puasa? Pernah. Nah karena Alhamdulillah sudah pernah puasa, perlu kita hadirkan pemahaman apa sih yang menjadikan puasa kita itu jadi nggak sah. Yang menjadikan tidak sah diantaranya satu ini contoh memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima. Lubang lima itu adalah mulut satu. Kedua adalah hidung. Ketiga adalah telinga. Keempat adalah jalan buang air kecil. Kelima adalah jalan buang air besar. Ini misal, kalau kita bahas pada pertemuan ini, ini pun panjang. Tapi untuk mengemudahkan pemahaman, ya seperti ini. Dibahas satu-satu nanti. Memasukkan sesuatu ke lubang yang namanya mulut. Batasannya seperti apa? Kalau orang memasukkan sesuatu ke dalam mulut lalu batal puasanya. Keterangannya adalah yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke dalam mulut maksudnya adalah sampai lewat batas tenggorokan. Jadi jika ada orang memasukkan sesuatu masih ke dalam mulut, belum masuk ke tenggorokannya, ya nggak batal puasanya. Misalnya ibu di siang hari lagi berpuasa, ngelihat anaknya makan es krim, memasukkan es krim ke dalam mulut ibu-ibu. Nggak batal bu puasanya, tapi kerjaan amat nih orang. Ngapain begitu tuh? Ya nggak ada sih, cuman nggak batal. Masalah makruh mah makruh ya. Yang penting tidak ditelan dan dibuang lagi nanti. Baik, itu harus digambarkan jelas. Jadi nanti tidak usah tanya, harus saya gigit karet gimana? Batal nggak? Nggak batal asal jangan ditelen karetnya. Selesai. Jadi ini adalah fikih itu nggak boleh setengah paham. Kalau fikih setengah paham bingung. Misalnya, kalau saya gigit karet batal puasa enggak? Kayaknya sih batal, kayaknya enggak. Ayo gimana? Pusing itu. Kerjaannya buat es. Ayo. Bingung nanti akhirnya. Jadi orang belajar PK itu harus jelas gamblang, nggak ada setengah paham. Antara nggak paham lalu tanya atau paham benar. Memasukkan sesuatu ke lubang mulut nggak batal asalkan tidak masuk ke tenggorokan. Nah, dan kemudian dibahas lagi, memasukkan sesuatu ke dalam mulut sendiri hukumnya ada. Yang satu ada macam-macam. Yang satu makruh. Lah, yang makruh itu yaitu iseng masukkan permen ke dalam mulutnya. Baik. Yang kedua mubah Yang ketiga sunnah. Kenapa sunnah kita taruh belakang? Sebab yang paling bahaya dulu, makruh. Yaitu ibu memasukkan ke dalam mulut, yaitu makanan-makanan itu makruh. Kalau tidak ada perlunya, ya memang tidak ada perlunya. Maka di saat kita melakukan yang makruh, kalau ketelen jadi batal. Nah, ini. Jadi kalau kita memasukkan permen ke dalam mulut kita, atau es teh goda pak tadi malam saya belajar katanya memasukkan makanan ke dalam mulut nggak batal puasa ya hmm. rupanya anaknya dari belakang ngablek ma ngapain ketelan hmm, batal tuh karena makruh meletakkannya baik kalau yang mubah merasa tidak nyaman mulutnya, lalu perlu berkumur tidak nyaman berkumur ini hukumnya sama dengan yang sunnah karena tidak nyaman ini termasuk bab misalnya karena mulutnya bau dianjurkan untuk membersihkan sama dengan yang bab sunnah hampir tidak dibahas masalah yang mubah ini langsung saja kita kepada yang sunnah sunnah berkumur adalah dalam berwudhu kan Wudhu kan sunnah. Biarpun dalam keadaan puasa kita tetap sunnah. Maka berwudhu dalam berpuasa, waktu berpuasa berwudhu tetap disunahkan berkumur sempurna. Asalkan jangan berlebih-lebihan, biasa saja kumurnya, wajar. Nah, di saat dia berkumur, wajar berkumur begini, lalu ada petir karena kaget ketelan tuh rezeki itu. Karena apa? Sunnah. Sesuatu yang terjadi karena sunnah. Sunnah itu kan perintah. Perintah berkumur. Jadi sesuatu yang terjadi karena yang diperintahkan itu nggak haram, nggak membatalkan puasa. Sama misalnya kalau ada anak nginjek lehernya bapaknya gimana? Kurang ajar ya tapi kalau sama abahnya, nak, lehernya papa kenceng banget, coba diinjak. Kurang ajar enggak? Ya enggak lah, begitu. Kumur itu kan dianjurkan. Maka kalau ada orang berkumur nanti ketelen, tidak batal puasanya. Beda ya, antara yang main-main dengan ini. Ini adalah perlu gamblang kayak begini. Kadang-kadang orang berkumur bingung. Dan setelah berkumur nanti, Sudahlah dibuang, selesai, nggak usah kena was-was. Nanti masuk bab berikutnya. Nelen ludah, batal tidak puasanya. Ini. Orang nelen ludah, ini mulut saja yang dibahas 10 menit, setelah itu masuk bab haikam. Nelen ludah adalah tidak membatalkan puasa. Dengan syarat satu. Lidah ludahnya sendiri. Ya memang harus. Kalau lidahnya orang mah nggak boleh. Sebab takut salah nanti mentang-mentang ludah itu tidak membatalkan puasa lalu pesen pa nanti kalau buang ludah di sini <laughs> buat siang-siang nanti. <laughs> Jadi tidak ada. Jadi ludahnya sendiri yang nggak membatalkan puasa. Yang kedua adalah ludahnya tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang lain itu termasuk biji wijen, misal. Lah kalau ada biji wijen di dalamnya ketelan, ditelan, ditelan ya batal puasanya. Ada darah, bercampur darah. Nanti-nanti ada pembahasan sendiri. Atau bercampur dengan sesuatu yang dari luar. Apa saja? Air, percikan. Nah, kalau ini yang kedua, tidak boleh bercampur dengan sesuatu selain ludah. Jadi ludahnya harus asli bersih. Yang ketiga adalah ludah masih di pabriknya sendiri, maksudnya di tempatnya. Masih di dalam mulut. Sehingga sampai rupanya ulama itu kadang-kadang pegel mungkin orang sering salah paham. Sudah dibilang nelan ludahnya sendiri nggak batal, masih kadang-kadang bingung. Gini pak, seandainya sampai situ kan, coba di kitab PK ada. Ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sendiri sampai banyak, lalu ditelan, <laughs> itu nggak batal puasanya, asalkan memenuhi syarat tiga. Dan ludahnya sendiri belum bercampur dengan sesuatu, masih di pabriknya nih. Tapi kalau sudah keluar dari pabriknya, ditaruh di gelas misalnya. Misal, ini contoh saja biar paham. Karena PK itu nggak ada setengah paham. Nanti pusing ya. Sebab kecereng kita ditanya, nelen ludah batal nggak? Lu terus selama ini kamu puasa gimana? Ngeludah terus. Kalau puasa ngeludah terus, dijamin jam 9 siang sudah kehausan tuh orang. Karena nggak punya ilmu. Baik. Kalau sudah dipindah ke tempat lain, kemudian dimasukkan lagi, batal tuh. Selesai. Nah, urusan dengan kumur ada hubungannya ini. Kalau orang sudah berkumur, sudah dibuang, itu selesai jangan kena was-was. Kadang-kadang kan merasa dingin di dalam mulut kan? Karena habis kena air pasti ada bekas kayak dingin, kayak ada airnya terus. Nah ini musibah. Akhirnya setiap habis berkumur, meludah terus, meludah terus, meludah terus Nah ini. Yang penting sudah berkumur kita buang keluar, dimaafkan tuh, nggak usah kena was-was kumur sunnah ya dibuang selesai nah ini memasukkan ke dalam mulut pembahasannya kayak begitu jadi kalau orang berkumur setelah dibuang gak usah kena was pokoknya sudah dibuang betul maksudnya niat membuang semuanya tapi kalau ada niat di dalam hatinya separuh saja saya buang ditelen mah batal tuh jadi memang niat dibuang semuanya setelah itu gak usah kena was kayaknya sih dingin ya ludah lagi ludah lagi akhirnya ketinggalan jamaah itu dan bisa saja waktu sholat bingung karena merasa itu adalah air dari luar, bukan dari ludah. Sehingga akhirnya sholat ini pernah ya. Kita pun mungkin pernah karena kita tidak mengerti, belum mengerti ilmunya, akhirnya ditahan kan ludah itu. Akhirnya sholatnya sudah bingung. Nah, maka nggak usah kena was-was. Dan kalaupun ternyata di dalam sholat kita, kita ingin membuang ludah, ini tambahannya langsung saja dibuang, tapi biasanya ini dianjurkan untuk dibuang di bajunya sendiri agar tidak sampai ke masjid. Langsung dibuang. Tidak apa-apa, misal, kadang orang kadang-kadang jangan sampai membatalkan. Mungkin ada sesuatu di dalam mulutnya. Kalau ditelan kan batal. Dalam sholat nelen sesuatu batal. Kalau nelen ludah sama, nggak batal. Kayak nelen ludah dalam puasa. Ada sesuatu pengen dibuang, buang saja. Nabi Muhammad jangan di bajunya. Supaya tidak kena orang atau dibuang di kiri kakinya. Itu kalau masjidnya seperti masjid Rasulullah zaman dulu nggak ada tehel begini, tanah. Ini diantaranya ilmu-ilmu. Baik, membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam mulut sudah jelas. Ini saja barangkali karena waktu insya Allah nanti akan dibahas tuntas. Mohon hadir agar sempurna puasa kita dan nanti membawa catatan paling enak nanti langsung diajarkan kepada orang yang di rumah. Ini adalah fikih sederhana tentang puasa. Jadi keluar nanti tidak ada istilah ragu-ragu. Kalau ada orang bertanya, nanti yang jawab mesti jamaah sendiri. Begitu. Nah, saya pasti keterangannya. Eh. Baik. Itu. Fikih kita insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang ada datang. Fikih puasa. Kita sekarang baca kitab hikmahnya, hikamnya Ibn Atta'ilah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-26. Al-Hikmah Al-Hikmah sadisatu wal ishruna Qala al-musannifu Rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumik wa bi'ulumikum fid daraini amin Ila angkal al-hikmah sadisatu wal ishruna hikmah yang ke-26 Min alamatin nujhi Min alamatin nujhi fin nihayati Arruju' ilallahi fil bidayati. Min alamatin nujhi. Tanda keberhasilan. Fin nihayati pada akhir nanti. Kalau kita bakal berhasil nanti akhir. Kalau dalam kehidupan kita itu ya husnul khotimah. Tanda orang yang pada pungkasan kehidupannya nanti baik adalah arruju'u ilallahi kembali kepada Allah fil bidayati di saat memulai. Kalau memulainya benar, insya Allah sampai. Maka ini sering yang kita mohonkan kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami husnul khotimah. Dan itu yang paling penting. Pungkasan yang baik dari kehidupan kita itu yang senantiasa kita nanti-nanti. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khotimah. Jadi husnul khotimah. Dan di saat berbicara tentang husnul khotimah, kadang ada godaan. Uh, ada hadis Nabi ya yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyahnya itu kan ada satu orang ya bahwasanya innahu la yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi nanti ada orang itu di dalam awal penciptaannya nanti sudah ditentukan oleh Allah kalau dia itu adalah ahli surga sampai dikatakan Nabi Muhammad menyebutkan fawalladzi fawalladzi nafsi biyadi Demi zat yang jiwaku ada di genggamannya. Maksudnya demi Allah. Inna ahadakum sungguh salah satu dari kalian itu. La ya'malu bi'amali ahli jannati sepanjang hidupnya. Melakukan perbuatannya ahli surga. Baik-baik semuanya hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira sampai digambarkan hitungannya itu ke surga itu tinggal secengkal lagi hampir beberapa jam meninggal itu ibaratnya taunan dia beribadah tapi sebelum memasuki surga sejengkal itu wa yasbiqu alaihi alkitabu lalu telah ditentukan ketentuan dari Allah fayamalu bi amali ahli nari kemudian dia melakukan perbuatannya ahli nar fayadkhuluha kemudian masuk ke neraka Ngeri, ada orang yang sudah ditentukan oleh Allah, dia itu sebagai ahli neraka, padahal dia sepanjang hidupnya melakukan kebaikan terus. Tak tahunya menjelang kematiannya menjadi ahli neraka. Dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka. Begitu sebaliknya ada orang yang sepanjang hidupnya Inna ahadakum la ya'malu amali ahli nari ada orang sepanjang hidupnya melakukan perbuatannya ahli neraka. Sampai di antara dia dengan neraka tidak ada kecuali sejengkal. Atau sedirok, bukan sejengkal, sedirok. Satu dirok itu begini nih. Tangan itu dirok, antara siku dengan tangan. Satu dirok, tatonya sudah ditentukan dia sebagai ahli surga, mati dalam keadaan iman. Ahli surga. Wah, mendengar hadis ini biasanya langsung seorang hamba itu apa artinya aku berbuat baik kalau begitu? Kalau aku berbuat baik untuk apa? Kalau memang aku sudah dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka. Ini adalah godaan syaitan. Sementara harus yakin bahwa Allah itu tidak akan menyanyiakan amal perbuatan siapapun. Dalam ayat Al-Quran yang banyak sekali, misalnya di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan bahwasanya innalladzina amanu wa amilus solihati orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal soleh inna sesungguhnya kami Allah di sini la aku ajra man ahsana amala kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik banyak ayat-ayat yang serupa dengan itu Allah tidak akan menyia-nyiakan selagi orang berbuat baik Allah akan beri Innallaha la yukhliful mi'at. Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Janji memberi Allah beri karena memberi bagi Allah adalah tidak susah. Sampai dikatakan bahwasanya Allah tidak akan ingkar janji. Kalau Allah memaafkan orang yang dosa, itu adalah memang sifat Allah. Tapi untuk ingkar janji bukan sifat. Biarpun Allah boleh menyiksa orang yang ahli ibadah Allah memasukkan ke neraka ahli ibadah seperti dalam akidah kita, Allah boleh menyiksa orang yang ahli ibadah sekalipun. Boleh, akan tapi Allah, apakah Allah bakal melakukan? Allah boleh memasukkan ahli neraka ke surga, boleh, karena Allah boleh melakukan apa saja. Tapi Allah sudah menjanjikan bahwasanya kalau orang kafir kepada Allah gak beriman kepada Nabi Muhammad di neraka, ya di neraka. Begitu sebaliknya kalau orang itu berbuat baik akan Allah gaji dan diberi pahala dimasukkan ke surga. Pemakan Allah liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Allah tidak akan menyanyiakan iman kamu yang pernah ada di dalam hatimu iman sekaligus cabang-cabangnya iman dan amal atas dasar iman. Allah tidak akan menyanyiakan semua yang pernah kau lakukan dari kebaikan. Allah itu maha pengasih. Allah maha penyayang. Gak akan Allah itu dolim kepada hambanya. Dan nah, ini ini keyakinan harus dibangun. Artinya selagi orang itu berbuat baik, maka ketahuilah bagi Allah pantang untuk ingkar janji. Allah akan kasih, Allah akan beri. Lalu bagaimana dengan ayat ahadis tersebut? Lah ada orang berbuat baik, Ternyata pada akhirnya eh masuk neraka karena dia adalah sudah dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka. Tiba-tiba sebelum meninggal beberapa hari jatuh terjerumus dalam kehinaan, maka setelah itu dia mati dalam keadaan suul khotimah lalu masuk neraka. Nah ini godaan seperti itu tuh ada. Maka keyakinan kita harus kita bangun. Allah tidak akan ingkar janji. Lalu bagaimana kita menyikapi Loh kok ada, loh, terus bagaimana kita menanggapi atau melihat kenyataan semacam ini? Apa yang harus kita lakukan? Memang Allah tidak akan menyanyiakan, tapi hadis Nabi bunyinya begitu. Gimana mempertemukan? Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada sebuah hadis bahwasanya hadis yang panjang di antaranya bunyinya Innar rajula ada seorang laki-laki la ya'malu sungguh ia beramal. Amala ahli jannati perbuatannya ahli jannah. Perbuatannya ahli surga ma yabdu nasi Di mata manusia. Ada orang berbuat melakukan pekerjaannya ahli surga di mata manusia. ma yabdu nasi Terlihat di depan manusia itu ahli sujud, ahli sedekah, ahli ibadah. Wa min ahlin nar. Ternyata dia adalah ahli neraka. Subhanallah. Wa inna rajula dan sungguh seorang laki-laki la ya'malu amala ahli nari perbuatannya ahli neraka fima yabdulin nasi di mata manusia terlihat dia melakukan perbuatan ahli neraka wa huwa min ahli jannati ternyata dia adalah orang ahli surga kalimat terlihat di pandangan manusia ini adalah keterangan yang sangat jelas dari Nabi Muhammad SAW hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim jadi ada satu perbuatan yang memang di depan manusia itu adalah kayaknya pekerjaan ahli surga tapi ternyata dia adalah ahli neraka dan memang pernah ada ini di zaman Nabi Muhammad ada orang jihad di jalan Allah paling berani dia melakukan jihad berani berani berani tapi ternyata oleh Nabi Muhammad dikatakan dia adalah ahli neraka Kenapa bisa seperti itu? Orang melihat dia jihad membunuh lawan, tapi Allah melihat apa yang ada di hatinya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ajsamikum. Allah tidak akan melihat Allah yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah tidak akan melihat kepada jasadmu dan kepada bentuk zahirmu, walakin yang ila qulubikum. Allah melihat hati. Hatinya itu untuk apa? Itu perang. Sedekah kita untuk apa? Sholat kita karena apa? Ini hanya Allah yang tahu. Makanya nggak ada orang lain tahu. Ada orang berbuat amalnya ahli surga. Di depan manusia, memang dia amalnya ahli surga. Bayangkan dia rajin ngaji, rajin puasa, rajin ibadah, rajin, rajin, rajin, rajin. Rajin sedekah. Tapi ternyata dia ahli neraka. Karena apa? Memang dia secara dohir melakukan pekerjaan ahli surga. Tapi secara batin amalnya itu bukan karena Allah dan Allah hanya melihat batin itu melihat hakikat amal untuk siapa maka yang disebut orang kelihatannya baik semua kok tiba-tiba su'ul khotimah itu adalah karena amal yang dilakukan ini selama ini adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala maka pungkasannya itu nanti sesuai dengan amalnya itu yang bukan karena Allah yaitu su'ul khotimah maka di sini adalah pendidikan besar para ahli tasawuf dengan kalimat husnudon. Sebab yang namanya ikhlas dan tidak ikhlas diterima, tidak diterima, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka kita tidak boleh mengatakan belum tentu sampean ahli ibadah begitu bakal masuk surga. Ya nggak boleh kita. Oh kita nggak tahu bisa saja itu ikhlas dan diterima oleh Allah. Seperti yang pernah kita bahas dalam pembahasan ikhlas, ikhlas itu nggak ada yang tahu sampai malaikat pencatat amal pun nggak tahu kalau itu nggak ikhlas. Begitu halusnya ikhlas seperti mithlu atabi bin namlatis saudai ala sakhratis samai fi lailatil yang namanya riak itu yang menghapus keikhlasan, yang merusak keikhlasan akhfa lebih lembut min dabibin namlatis sauda daripada langkah kaki semut hitam yang berjalan di dalam kegelapan malam di atas batu hitam. Gak ada yang tahu. Makanya ibu bapak kalau ada orang sedekah kok ngomong bener saya ikhlas. Itu gak ikhlas langsung tuh. Ikhlas kok ngomong-ngomong. Ikhlas tuh malah disembunyikan. Makanya ikhlasnya amal itu adalah spesial antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sedekah yang paling dekat kepada dikabul oleh Allah, sedekah sir yang nggak ada orang tahu. Maka di sini, nahnu kita itu nahkum bidoahir, menghukumi dohir saja. Dohirnya bagus, bagus. Allah yang mengurusi batinnya, jangan kita sok tahu batinnya orang. Maka ini husnudan kita kepada orang ahli ibadah, dia ya orang soleh. Kita datang kepadanya, kita minta doa, kita hormati, kita hargai. Ini husnudan. Kalau kita datang kepada seorang alim, itu karena apa? Husnudon. Kita tidak tahu apakah dia adalah kekasih Allah yang sesungguhnya atau tidak. Kita nggak tahu. Tapi ingat, nggak boleh kita suudon. Memang ya Allah, memang zahirnya belum tentu. Zahirnya itu belum jaminan dia itu diterima oleh Allah. Tapi kita kan juga tidak tahu batinnya. Maka nggak ada celah bagi kita untuk suudon pada orang. Kalau orang ahli ibadah sholat, Masya Allah orang baik. Alhamdulillah. Nah, satu sisi. Ada orang kelihatannya pekerjaannya ahli neraka. Tapi ternyata dia ahli surga. Ini gimana kita memahaminya? Ini sisi lain. Adabnya kekasih Allah dengan orang bejat, orang sesat, orang terjerumus. Ada orang secara rohir pekerjaannya itu pekerjaan ahli neraka. Tapi ternyata dia ahli surga. Di depan mata manusia dia pekerjaannya ahli neraka, tapi ternyata ahli surga. Gimana ini? Masa mungkin? Mungkin. Bisa saja orang itu berbuat maksiat di siang hari, tengah malam, atau di saat dia melakukan kemaksiatan itu dia menjerit hatinya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berangan-angan ya Allah kapan kau keluarkan aku dari pekerjaan ini dan alangkah banyaknya orang semacam itu ia bekerja di tempat yang haram terjerumus dalam kubang kehinaan akan tetapi yang ada di dalam hatinya bagaimana keluar? Ya Allah, menangis di tengah malam. tangis yang menghapus dosanya. Memang kelihatannya dia itu Masya Allah bisa tertawa di saat bermaksiat. Akan tetapi bisa saja menjerit itu. Menangis dia. Minta ampun kepada Allah dan selalu minta pertolongan. Ya Allah keluarkan, keluarkan dari kehinaan ini. Kita tidak tahu itu semua. Dan rintihan itu bukan orang action, orang action mah bisa menangis. Kalau action soleh itu bagus, gampang ya. Kalau pengen action soleh, biar anda dibilang orang soleh, hati-hati ya. Kalau jalan jangan tolak toleh Mata mengerunduk, dikit-dikit bilang subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Kalau ada orang ngomong, Masya Allah. Sambil bilang punten, anu, Masya Allah. Oh, coba istiqomah begitu bu, setahun bu dibilang wali itu sudah ya. Nah, kalau dimarahi orang kamu yang sabar, Masya Allah. Dan siapkan duit kalau ada orang marah kepada ente, siapkan duit 10 ribu, kasihkan dia. Eh, <clears throat> ini kan action jadi wali ya. Gampang tuh ya. Praktekin setahun bisa jadi wali di Cirebon itu ya. Tapi bukan urusan kita dengan manusia tuh. Allah yang akan menilai. Maka kita sisi lain nggak boleh suudon orang melakukan sholat nggak usah disuudon nih. Orang sedekah di depan orang gak usah suudon. Sedekah segitu aja pamer-pamer. Ngapain suudon lagi kita ini? prasangka buruk pada orang. Biarin orang, biasa saja orang sedekah di depan orang itu karena dia ingin ikhlas. Seperti pelajaran ikhlas yang kita emalkan dahulu. Jadi urusan ikhlas itu bukan urusan cara, urusan hati ternyata. Kalau ada orang mengajar tidak mau digaji, belum tentu ikhlas. Tapi nggak boleh kita suudon. Prasangka buruk nggak boleh. Belum tentu ikhlas maksudnya untuk kita sendiri. Kalau Anda termasuk orang yang mengajar di sebuah lembaga Islam lalu Anda tidak menerima duit, jangan dianggap Anda sudah ikhlas. Tinggal niatnya apa? Bisa saja dia tidak menerima uang sebab niatnya apa? Biar dibilang satu sekolahan orang yang paling ikhlas. Kan? Habis. Gelar tuh. Sisi lain ada orang kelihatannya sedekah di depan orang. Kayaknya mah nggak ikhlas. Tolong Mbak Ji, saya nyumbang 500 ribu ya. Tolong kasih tahu pada orang kalau saya nyumbang 500 ribu. Hm, itu aja pamer-pamer. Cuman 500 sudah pamer-pamer. Nggak Bu. Padahal nyumbangnya bukan 500, 5 juta. Ngomongnya saja suruh ngasih tahu 500 nih. Jadi belum tentu orang pamer dengan amal itu adalah riak. Jadi ini urusan kepada Allah. Enggak usah kita ikut-ikut. Kalau ada orang berbuat baik, khusnudon. Nah, kalau ada orang berbuat jahat, gimana? Khusnudan tetap ada. Khusnudannya apa? Bisa saja dia adalah orang yang dicintai Allah. Bisa saja orang baik. Maka saya punya kewajiban menasehati. Ngingetkan dengan cara yang dihadirkan Rasulullah. Bukan cara merendahkan. Lihat. Kalau dakwahnya seorang ulama merendahkan nggak akan nyampe. Ulama melihat orang bejat itu dengan mata kasih sayang. Bahkan sangat berhati-hati kalau menasehati. Jangan-jangan dia lebih baik dariku. Subhanallah. Dia bejat memang bisa saja Allah sudah mengampuni dosanya. Dan aku belum tahu jaminan akhirku kayak apa. Maka ulama nggak akan sombong kepada orang orang bermaksiat. Tapi tetap mengingatkan dengan cara yang baik. Bukan menghinakan dasar ahli neraka, dasar begini. Ngerti tidak kau? Amalmu mana? Coba ikut pengajian. Ah, oh, bodoh, goblok. Ah, loh. Gak ada begitu. Maka di saat melihat orang bejat, orang sesat, melihat dengan mata kasih. Tetap mengingatkan, bukan biarkan khusnudun saja. Biarpun dia mabuk zina, insya Allah ahli surga. Gak ada begitu. Maksudnya khusnudun itu adalah bisa saja suatu ketika ia berubah menjadi kekasih Allah. Maka dari itu, kalau kita ingin mengingatkan dengan akhlak yang mulia. Adab. Jangan merendahkan siapapun. Kelihatannya dia jelek hari ini, tapi besok bisa melampaui lebih bagus. Ini pernah terjadi di seorang alim yang bernama Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan al buti Lagi berada di majelis semacam ini, tiba-tiba ada orang pemabuk langsung duduk di majelisnya. Tentunya dengan model yang macam-macam ya. Tiba-tiba duduk di majelis, mau diusir oleh orang-orang, oleh beliau di stop, jangan. Kenapa engkau mengusir? Apa engkau sudah tahu jaminan? Apakah kamu kamu sudah punya, punya jaminan bahasanya engkau lebih bagus dari dia? Kedatangan dia ke tempat ini untuk mulia. Apalagi dia duduk di tempat ini, duduk tempat yang sangat mulia. Biarkan dia duduk di tempat ini. Jangan diusir. Makanya para kekasih Allah itu hatinya terbuka. Matanya itu menutup diri. Yang penjahat datang, mangga. Orang soleh datang, mangga harapannya penjahat masuk keluar jadi orang soleh begitu makanya hati-hati kalau orang berjahat berbuat jahat di masjid berbuat jahat di pesantren ini adalah daftar sengsara paling lama itu orang sebab yang ngontrol langsung Allah tuh artinya itu ada hukumannya sendiri mencuri jelek ya tapi kalau sudah mencuri di masjid waduh mencuri di pesantren luar biasa bohong kotor tapi kalau bohong dengan kekasih Allah, waduh, lebih ngeri lagi. Apalagi bohong sama orang yang khusnudon, waduh. Disinilah maka pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kalau melihat orang yang kotor itu jangan melihat dengan merendahkan. Itu bisa saja hidayah itu dibalik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang panjang ceritanya yang sering kita hadirkan, ada orang di atas gunung ahli ibadah, satu sisi ada preman pasar. Preman yang kerjaannya mungkin yang minta, kalau zaman sekarang mungkin tatuan sama anting, rambutnya merah kuning hijau segala macam. Wah, macam-macam baju itu baju dirobek robek segala macam. Ini ada orang ahli ibadah di atas gunung. Tiba-tiba sang alim yang ada di atas gunung yang ini kok kehabisan bekal. Karena bekalnya habis mau tidak mau harus turun ke bawah. Turun ke bawah si preman pasar itu tiba-tiba tergerak hatinya saat itu untuk datang kepada kiai yang ada di atas. Ya ingin mendengar petua, ingin melihat, pengen duduklah, ingin baik, itu saja. Dia sadar, dia kotor, mungkin dia bisa diolok-olok, tapi dia labeni, lam, apa lawan itu semuanya. Pokoknya saya harus datang ke kiai. Berangkatlah sang preman ke tempatnya sang kiai, karena di pegunungan adanya jalan setapak. Karena adanya jalan setapak, ya pasti berpapasan dong. Berpapasanlah mereka berdua antara si preman yang jahat dan kiai yang katanya ahli ibadah. Rupanya sang preman itu lihat. Di saat melihat sang kiai melihat dengan khusnudon itu kekasih Allah. Sehingga karena dia tahu itu, dia menduga itu kekasih Allah yang ada hormat. Allah, astagfirullahaladzim, kenapa saya harus ketemu di sini? Aku belum siap. Begitu kekagumannya menguasai dirinya sampai ia terduduk di jalan setapak tersebut dan ia pun tidak bisa bertutur kata sepatah kata pun. Yang ada hanya isyarat begini maksudnya mangga kiai lewat silahkan subhanallah. Sampai kiai itu meninggalkan sampai kiai lewat matanya masih memandang sang kiai dengan penuh kekaguman. Sampai kiai hilang dari pandangannya tapi tidak hilang dari hatinya. Ah nanti saja saya tunggu di atas ajalah. Kagum. Gak suudon. Padahal preman tuh. Rupanya sang kiai itu di saat melihat preman caranya pada beda cara pandangnya. Eh, si busuk kotor ini mau kemana? Hmm. Karena ia merendahkan si preman maka dia pun tidak mengucapkan salam tidak bertanya hendak kemana engkau rupanya merasa dia itu orang yang baik sudah ahli ibadah bertahun-tahun ahli puasa merendahkan si preman begitu saja dilewati sang preman tanpa mengucapkan salam dan tegur sapa merendahkan orang apa sabda Nabi lihat Gara-gara hati yang merendahkan orang itulah maka Allah mencabut hidayahnya. Sebaliknya, khusnudonnya preman menganggap itu kan waliullah, ahli ibadah, khusnudon kepada ulama, cinta kepada ulama, biarpun belum ketemu ulama yang sesungguhnya, Allah beri hidayah tuh. Makanya penting melihat orang itu dengan mata kasih dan cinta, jangan merendahkan. Kita kadang sering sombong, melihat orang dengan satu aib itu seolah-olah harga mati, dia tidak bisa baik. Cobalah kita yang sudah ngaji setiap hari, yang sujudnya banyak, yang puasanya banyak. Pernahkah kita suatu ketika lewat di tengah malam, jam satu malam, di terminal atau mana? Di situ ada anak perempuan-perempuan, anak-anak gadis atau wanita-wanita yang di saat setiap ada mobil welak lewat, pasti dia melambaikan tangannya. Ia adalah wanita yang menjual diri. Anda pulang pengajian rombongan, melihat mereka, kira-kira apa yang ada di hati kita. Sering yang muncul kesombongan. Ih kasihan malam-malam jual diri dunia capek. Malam, mal mati masuk neraka. Kadang-kadang seperti itu. Hm, mau pengajian, gak mau ini. Ih kasihan bener bu ya. Iya kasihan tuh dasarnya. Subhanallah. Melihat orang lain dengan merendahkan seolah-olah dia di mobil bersama Bu Haji. Bu Haji itu sudah ahli surga tuh. Sementara kalau Nabi Muhammad melihat tidak begitu. Kekasih pengikut Nabi Muhammad, pecinta Rasulullah, kalau melihat orang semacam itu, melihat dengan mata ternyuh, lalu menghadirkan doa, Ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad terjerumus, berikan petunjuk dan bimbinganmu Ya Allah, jangan biarkan terus seperti itu. Tidak sempat dia menertawakannya. Ini beda cara pandang orang soleh. Makanya jangan merendahkan siapapun. Ini bahaya khususnya orang yang dibeli, diberi oleh Allah kelebihan secara zahir al ustad al kiai nah ini biasanya mudah merendahkan orang ya astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullahaladzim ya sehingga kalau diingatkan oleh orang kiai jangan begitu subhanallah astagfirullah Astag subhanallahnya itu bukan mengagungkan Allah mengagungkan dirinya sendiri. Kalau dikritik bilang subhanallah, tidak ngerti orang itu. Subhanallahnya kayaknya memuji Allah kan? Tapi muji diri sendiri nggak bisa saya disalahin. Maksudnya gitu. Kayaknya subhanallah, kayaknya Astaghfirullah, Sebab Astaghfirullah punya Astaghfirullah, maksudnya apa? Rendahkan Astaghfirullah nadimnya nggak enak ya. Astaghfirullah Astagfirullahaladzimnya nggak enak rendahkan orang hati-hati. Jadi subhanallah ini hikmahnya Ibn Athaillah Sakandar luar biasa dahsyat. Jadi melihat orang maka kita tidak tahu pungkasan orang ini seperti apa yang ada di hadapan kita. Nggak tahu pungkasannya seperti apa. Karena tidak tahu makanya kalau dia ahli kebaikan, ya husnudon dia ahli kebaikan. Kalau dia ternyata ahli kebatilan, orang berbuat jahat segala macam, nah patah hati kita hikmah. Nasihati dengan cara yang baik. Berangkat dari kerinduan agar dia kembali kepada Allah. Bukan dikit dicaci dasar eh masuk neraka bertutup, ngerti ndak kamu ini wah, melanggar syariat Nabi Muhammad. Berapa tahun kau begini? Apakah tidak tahu tabungan dosamu ngerti ndak? Wah. Ambil hatinya. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW meluluhkan orang-orang yang keras kayak apa? Ada orang kejam dengan Nabi Muhammad, nggak punya adab, ngelompat kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku pengen itu. Diambil sorban Nabi Muhammad sampai leher beliau yang putih itu memerah ke hitam-hitaman karena kena ini sorban yang mengalung ditarik begitu kuatnya. Sahabat Nabi Muhammad SAW marah, nabinya dibegitukan, menghunus pedang mau dibunuh orang itu. Apa jawab Nabi Muhammad? Jangan lakukan itu. Ya Rasulullah ini jahat. Jangan lakukan itu. Tiba-tiba orang ini dibawa ke kamarnya Rasulullah. Kamu pengen apa? Aku pengen itu. Ambil. Ada lagi yang kau inginkan? Melihat Nabi Muhammad kok sejuk begitu. Para sahabat Nabi di luar sudah keringetan. Kalau sampai terjadi apa-apa Nabi Muhammad jerit begitu. Masuk dibunuh tuh orang. Siap-siap ini. Rupanya melihat Nabi Muhammad sahdu, lembut, indah. Begitu melihat wajah Nabi Muhammad, tiba-tiba menitikkan air mata dan berkata, aku mau ikut engkau saja. Subhanallah. Baik, kalau ikut aku, bersyahadat. Syahadat. Asyhadu an la ilaha asyhadu Muhammad Rasulullah. Setelah itu kan mau keluar, ditahan. Jangan keluar. Orang di luar nggak tahu kalau kamu sudah bersahadat, bisa saja kamu keluar ditusuk sama pedang diantar ke Rasulullah, dipegang. Aku keluar dulu. Keluar. Bingung para sahabat Nabi. Ini orang tadi waktu masuk mukanya serem mengerikan. Sekarang kok sudah mulai ada bekas tangis, ada sayu sendu itu. Ah, ya Rasulullah berubah. Iya berubah. Coba. Kalau tadi kau pukulin, dia bisa lari ke birit-birit dan jauh dari iman. Tapi di saat aku ambil dengan kelembutan, dia kenal aku dan kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adabnya Ustadz. Adabnya kiai luar biasa. Rasulullah seperti itu. Tapi harus ada tegas di saat orang menodai syariat Nabi Muhammad, diingatkan gak mau dan sebagainya, mencaci. Harus kita berani. Jangan kalem-kalem saja. Ada batasnya Nabi Muhammad juga perang. Ada peperangan. Tapi ini dakwah kepada saudara yang seagama atau di luar pun caranya ini dahulu. Adab kelembutan dulu, tapi setelah itu kita harus tegas. Kadang-kadang ini kebablasan kelembutan kita ini. Makanya orang sufi, ahli tasawuf ini kadang-kadang kebablasan. Nggak punya cemburu, mohon maaf. Ahli tasawuf ini adalah manhaj yang sangat benar, tapi kadang-kadang kelewatan. Akidahnya dicaci maki itu diam saja. Guru-gurunya diolok-olok tenang-tenang saja. Ya ini zaman sekarang sudah mulai banyak karena kebablasan memegang kalimat husnudonnya. Husnudonnya kebablasan. Ada aturannya kapan orang marah. Di saat akidah kita dinodai, di saat agama kita dinodai harus marah. Guru-guru kita dinodai, manhaj kita dinodai. Sekarang kan ada orang dikit-dikit mengatakan sesat syirik masuk neraka, sesat syirik masuk neraka. Ada orang yang merayakan Maulid Nabi katanya apa? Membaca dibak itu adalah lebih keji. Apa? Orang orang merayakan Maulid Nabi itu hukumnya syirik sebab mereka telah mengatakan meyakini berjanji lebih bagus dari Al-Qur'an. Ini kan fitnah. Apalagi baru-baru kita dengar yang membaca, yang merayakan maulid Nabi itu lebih kecil dari pelaku zina. Nah kalau kita diam benar-benar dungu, lain permasalahannya. Harus ada. Jadi jangan sampai kita menghadirkan makna kesujukan kepada ahli maksiat. Lalu sampai kita itu terjerumus di dalam membiarkan kebatilan. Berbeda loh ya. Ahli bid'ah. Orang yang keras kepala sudah dikasih tahu kebenaran tidak mau menerima kebenaran dengan orang yang melakukan kebatilan tapi insaf. Tadi disebutkan bahwa ada orang secara zahir berbuat perbuatannya melakukan perbuatannya ahli neraka tapi dia ahli surga. Dia itu ada insaf di dalam hatinya. Memang dia bermaksiat tapi insaf, tidak membela kebatilannya. Kalau diingatkan kamu nih gimana? Gimana ya, masya Allah. Saya pengen sebetulnya ninggalkan ini. Nah, ada. Berbeda dengan Allah. Oh repot sama kiai semuanya jadi haram. Enggak bakal tobat tuh orang. Repot sama ustad dikit-dikit haram. Ayo, nah, eh enggak bakal tobat. Makanya menyadari kesalahan dulu tuh maknanya penting insya Lah itulah yang menjadikan orang menangis. Ada orang bekerja di sebuah instansi yang haram. Gimana aku? Benci dulu kepada pekerjaan tersebut. Apakah harus keluar? Kalau mampu. Kalau tidak, pelan-pelan. Benci dulu dan mohon kepada Allah. Ini insya Tapi kalau orang nggak insya Gimana bisa tobat wong dia tidak menyadari kalau itu perbuatan yang salah. Kembali kepada hikmah. Bahwasanya tadi seolah-olah di dalam urusan husnul khotimah saja, bukan. Kalau ada orang tandanya orang berhasil pada pungkasannya nanti adalah jika orang itu memulai pekerjaan tersebut dengan kembali kepada Allah. Ini luar biasa dalam urusan bekerja. Anda mau bekerja, nanam modal. Di saat anda ingin bekerja, anda harus tahu. Ingin diridhoi oleh Allah atau tidak? Kalau ditanya untuk apa mencari nafkah? Untuk siapa? Keluarga. Biar kenapa? Ya biar keluargaku makan barang yang halal, yang baik, yang begitu. Kan begitu? Kalau ada orang tanya bekerja seperti itu harus jelas. Untuk apa kau memberi nafkah anak istrimu? Agar anak istriku ya hidup nyaman. Nyaman tuh gimana? Ya tidak susah. Susah di dunia atau di akhirat? Ya dunia akhirat. Bener, bener. Nah ini kan tujuannya. Kalau tujuan kita benar, itu an-nihayat. Kalau tujuannya benar, pasti mencari nafkahnya juga benar. Saya ingin orang, anak-anak saya cukup. Saya ingin punya rumah yang terhormat. Kemudian aku ingin memfasilitasi pendidikan buat anak-anak saya pengen nyekolahkan biar sekolah agama nanti atau belajar ilmu agama hingga nanti dia kenal Allah. Ini kan nihayat, maksudnya tujuannya seperti itu. Agar diridai oleh Allah. Kalau tujuannya benar, pasti di saat meniti ke sini adalah benar. Cari nafkahnya yang halal. Maka dari awal bisa terlihat. Lah kalau cari nafkahnya awut-awutan, wah pengen punya anak soleh, nggak ketemu judulnya tuh. Ini dalam urusan bekerja. Maka mulailah pekerjaan kita dengan ingat kepada Allah. Rujuk ilallah fil bidayati. Anda mau bekerja hadirkan. Jangan yang ada. Jangan yang penting banyak dulu atau yang penting diterima dulu. Sampai pernah suatu ketika ada yang bertanya, ada orang menerima me, melamar tiga kantor dan diterima semuanya. Subhanallah kita terharu. Buya oh saya diterima semuanya. Kira-kira yang paling halal yang mana? Lihat. Ini kan insya luar biasa. Kalau ternyata yang paling halal yang paling sedikit gajinya gimana? Ya itu saja yang saya ambil. Subhanallah. Sementara kalau sudah hawa nafsu, ah ngapain repot-repot tanya. Yang penting paling banyak mana ini, paling menguntungkan. Jadi itu adalah iman tuh. Bukan yang paling banyak, bukan yang paling menyelamatkan yang mana. Mungkin Anda ada tawaran di depan Anda. Kerjaan yang halal dan yang haram. Kerjaan yang bersih dan lebih bersih. Lihat, iman berbicara di sini. Lah kalau Anda mengambilnya benar, maka insya Allah Anda akan sampai kepada tujuan. Ini urusan urusan pekerjaan. Urusan mengambil kepemimpinan. Ada kok idah yang pernah kita hadirkan. <clears throat> tujuan sebaik apapun, tujuan sebaik apapun, kalau caranya nggak benar, <clears throat> nggak akan dapat apa-apa. Tujuannya baik, caranya nggak benar, orang tidak akan mendapatkan hasil apapun. Tapi sebaliknya, tujuan benar, caranya benar. Biarpun tidak berhasil, dia sudah dapat pahalanya. Tujuannya benar, caranya benar. Enggak dapat yang dituju, tapi pahalanya sudah utuh. Tapi tujuannya baik, caranya enggak benar, enggak ada nilainya. Mungkin kadang-kadang perlu contoh yang terang. Contohnya apa? Bangun masjid. Hebat, bagus enggak? Untuk apa? Sholat, pengajian. Bangun masjid itu tujuan. Tapi caranya ngumpulkan dana, kumpulin preman untuk ngerampok. Ayo, gimana hasilnya? Jadi tujuan baik kalau caranya nggak baik nggak akan sampai kepada tujuan. Maka harus kita caranya. Termasuk dalam urusan berumah tangga, adik-adik kami yang kami cintai. Para orang tua juga. Anda harus melihat itu kemuliaan. Ada kalau orang menikah diajarkan Rasulullah istikharah kan? Istikharah itu ada. Istikharah itu minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istikharah itu baru terjadi kapan? Setelah secara zahir cocok sesuai dengan syariat. Istikharah dalam masalah pemilihan jodoh barangkali para orang tua, adik-adik kami, para putra-putra, ini laki-laki yang sudah waktunya menikah misalnya, kalau mau memilih pasangan itu istikharah. Istihoroh itu adalah bukan ngatur Allah. Ngajukan ya Allah. Kalau memang dia baik untukku jadikan. Kalau enggak jauhkan. Nah ini. Kalau begini doa istihoroh ya Allah jadikan dia suamiku. Atau jadikan dia istriku. Bukan istihoroh tuh. Ngatur Allah tuh. Istihoroh itu adalah. Ya Allah kalau memang dia baik untukku jadikan untukku. Kalau enggak jauhkan. Lah kapan istihoroh? Istikharah itu setelah zohir, secara zohir. Ini termasuk pekerjaan ya, semuanya. Bukan urusan jodoh yang lainnya. Pekerjaan, jodoh, teman. Peke, ini Istikharah itu setelah pilih. Ini halal, halal, halal. Baik, baik, baik. Lah kalau pekerjaan haram sama yang halal, nggak usah istikharah. Nggak ada istikharah, langsung ambil yang halal. Ini yang satu nggak pernah sholat, yang satu rajin sholat. Pilih mana? Nggak pakai istikharah, ibaratnya begitu. Jadi istikharah itu bukan ada orang melamarku. Siapa dia? Dia sih katanya pemabuk besar di kota ini dan dia juga pernah bunuh tiga orang terus ah ya gak usah istikharah kalau gitu. Istikharah itu apa? Orangnya katanya mau baik, subhanallah, rajin ibadah. Terus nih. Istikharah, istikharah harus biarpun secara bohir baik sebab yang baik belum tentu baik untuk Anda. Maka istikharah memulainya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan kita hilangkan apa namanya ketertipuan dengan akal kita. Orang sering tertipu. Orang sering tertipu dengan kemampuan kita memilih, kemampuan kita di dalam uh, menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi orang sering mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan pilihannya. Eh itu bagus, cocok tempat saya. Makanya strategi, kalau saya membangun toko di sini, masya Allah pasti, wah pasti. Ini kan secara strategi orang banyak lewat gini-gini. Belum tentu. Tapi istikharah. Setelah tempat ini strategis, Anda istikharah. Dan kalau orang beristikharah tidak harus melihat di dalam mimpi. Tidak. Bisa saja tidak melihat di dalam mimpi. Akan tapi dimudahkan. Jalankan proses. Setelah itu Allah akan memudahkannya. Ini bagi kita yang ingin bekerja, memilih jodoh. Termasuk orang tua memilihkan jodoh. Ketahuilah pernikahan itu adalah harus bahagia. Termasuk kehinaan. Kalau kita ingin bekerja hanya mencari yang namanya materi bukan mencari tujuan. Kalau mencari duit tak berbahaya itu. Kamu cari apa? Uang yang banyak. Oh enggak. Kalau uang yang banyak gede-gedean gaji. Tapi aku pengen mencari yang halal. Nah itu terus. Mencari masakan bagaimana? Yang bisa membahagiakan anak istri, anak saya, keluarga saya. Nah ini pasti soleha. Makanya termasuk kehinaan jika ada orang menikah karena melihat kekayaannya dulu. Karena melihat pangkatnya dulu. Itu kehinaan di dalam sebuah pernikahan. Pekerjaan juga begitu, gajinya yang dulu dihinakan nanti. Sudah gaji naik, ada sebelah lagi, naik lagi, waduh, akhirnya kurang, mau korupsi segala macam. Karena tamak yang dicari adalah menuruti ketamaannya. Baik, inilah. Jadi apapun, kalau kita ingin berhasil di pungkasan nanti, maka sekarang kita titi. Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ibn Atta'ilah Sakandari, kesimpulan dari syarah apa yang syarah hikamnya Ibn Atta'ilah Sakandari adalah terus Allah tidak akan meniayakan amal kita. Terus kalau memang ingin menjadi ahli surga, ini loh jalan. Ahli kebaikan, kebaikan, kebaikan. Nanti insya Allah mati dalam keadaan ahli surga. Dan kita memperbaiki amal kita dengan ikhlas tulus. Yang belum ikhlas terus, ikhlas terus, ikhlas. Jangan sampai pungkasan kita nanti hina. Makanya nggak tahu ini semua. Kita berusaha minta kepada Allah, ya Allah jadikan kami ahli ikhlas, ahli ikhlas, ahli ikhlas. Jangan memponis, saya sudah ikhlas. Enggak, terus berusaha. Takut kita tertipu dengan amal kita. Kalau sudah tertipu dengan amal, kayaknya ahli surga, ternyata dia adalah ahli neraka. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan menjadikan kita ahli kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumullah sanal jaza. Masih ada waktu 10 menit. Kami persilakan Bapak-bapak satu, ibu-ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada satu perempuan cantik yang luar biasa punya lakinya namanya satu juta kimin. Satu juta kimin usahanya di Sumatera. Ini bininya pacar-pacaran sampai bersetumbuh Ya biasa kalau datang lakinya ya laki sama laki Kalau nggak ada ya dengan pacarnya. Akhirnya sampai ya hamil. Nah anaknya ini minta ditanya, saya menanyakan anaknya namanya apa gitu. Apakah jadah, apakah tidak jadah apa ya minta nama anaknya tuh segitu aja dah. Ibu-ibu kami persilakan satu yang mau bertanya, acungkan tangan. Kalau nggak ada, bapak-bapak satu lagi. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz saya mau nanya <clears throat> kalau lagi puasa udah insaf tapi perasaan tuh kayak kepencok tuh. Keluar gimana Ustaz? Apa itu? Lagi puasa tuh pun <clears throat> udah insaf eh, ini ke, kayak kepencok gitu. Apanya yang keluar? Eh, ini ya perasaan keluar gitu, Perasaan, yang keluar apanya? Enggak enggak keluar tapi perasaan keluar gitu kayak hawa pedesnya itu. Hah? Hawa pedesnya itu, Pak dari mulut maksudnya? Iya. Oh, keluar dari mulut, keluar dari mata, dari hidung, dari telinga banyak. Ya? Terus yang kedua, itu kalau saya lihat internet, betul nggak ya? Itu tuh ada dikatakan di situnya tuh pas mihraj Rasulullah mau ke atas, batunya ikut ke atas, terus di di apa dihentak atau diberhentikan terus batu itu ngambang terus di batu. internet batu batu besar Betul nggak itu di internet? Negara saya lupa itu. Itu aja Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Satu lagi. Eh, perempuan, putri, ibu-ibu, adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya bagaimana hukumnya kalau orang tua mendolimi anaknya. Jadi anak tersebut tidak pernah dipikirkan masalah nafkahnya, masalah pendidikannya. Jadi seakan-akan kalau seumpamanya mengadu atau mengeluh atau meminta untuk keperluan pendidikannya, dia tidak pernah menanggapinya. Seakan-akan anak tersebut bohong, padahal kenyataannya memang benar-benar untuk pendidikan. Bagaimana menanggapi dan menyikapinya sebagai anak terhadap orang tuanya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Apa-apa insyaallah diringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya tentang istihoroh. Sholat istihoroh ada yang menganjurkan untuk mencari jawaban dalam sholat istihoroh kita boleh membaca Al-Quran mana saja halaman yang kita baca kemudian membandingkan huruf ho karena itu khair dengan huruf sin karena itu syarun mana yang lebih banyak itu kita ambil kalau uh, dipercaya itu masuknya musrik tidak atau atau mengganggu tidak gitu. Terima kasih Bu ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah Seorang wanita yang sudah mempunyai suami, mungkin kalimatnya diperhalus ya. Karena majelis yang mulia kita tidak ingin menyebut kalimat-kalimat yang kita ingin membiasakan dengan kalimat-kalimat mulia di majelis mulia. Begini saja. Ada orang punya suami, tapi lalu perempuan itu berzina dengan laki-laki lain. Kemudian hamil bagaimana anaknya. Kan begitu ya? Nah, di dalam hal seperti ini, kalau air mani itu masih mungkin dari air mani suaminya, maka ketahuilah nasabnya bisa sambung kepada suami. Jadi ada kaidah begini. Seorang suami yang meyakini bahwa yang ada di dalam perut istrinya bukan dari air maninya, maka wajib bagi suami untuk menolak anak tersebut dengan sumpah li'an, sumpah terkutuk. Bunyinya sumpah demi Allah bahwa yang di dalam perut istriku bukan dari air maniku. Bahwa yang ada dalam perut, istriku bukan dari air maniku sampai empat kali. Yang kelima adalah laknatullah alaiya in kuntu minal kadibin. Aku terkutuk kalau memang aku dusta. Jadi kalau seorang suami meyakini bahwa yang ada di dalam perut istrinya bukan dari air maninya, maka itu wajib melian, menolak. Sebab kalau tidak pakai sumpah lian, Biarpun itu dari air mani orang lain, kalau tidak disumpah, maka anaknya itu nyambung nasabnya ke dia. Ini seandainya yakin bukan dari air maninya. Kapan yakin bukan dari air maninya? Lama berpisah, sudah lima tahun lebih nggak berpisah kok tiba-tiba hamil ya. Misalnya, lah itu jelas yakin. Tapi kalau masih mungkin dari air maninya, Nah, nggak boleh di sini. Haram melian, nasabnya sambung, hanya salahnya dia kurang mendidik. Misalnya, naudzubillah, sesaat suaminya menggauli, tapi kadang perempuan itu adalah karena perempuan hina dia berzina dengan laki-laki lain. Lalu anaknya siapa? Anaknya tetap anak laki laki suaminya. Ya. Adapun nggak nggak nggak sah urusan apa medis periksa ini nyambung nasab, lihat uh, bagian apa segala macam DNA, oh, periksa begitu tidak putus gitu. Jadi secara hukum tuh seperti ini bahwa selagi itu punya suami maka suaminya itu bapak anaknya. Ada hukum lain lagi jika seorang suami menemukan istrinya, naudzubillah, melakukan zina maka sunnah dia untuk segera memberesinya. Tapi nggak boleh cerita ke orang. Kalau ada seorang suami ngeliat, oh istriku zina pak, saya tok, saya isah saja. Istriku zina, haram itu. Gazab mengatakan istri yang berzina itu adalah termasuk melanggar dan dia harus cambuk 80 kali karena tidak punya saksi. Biarpun benar dia ngeliat sendiri. Makanya naudzubillah semoga tidak terjadi. Kalau ada seorang suami tahu istrinya berzina, maka dianjurkan pisah saja. Alasannya apa? Wallahu a'lam. Jangan disebutkan. Kalau memang sudah tidak bisa menerimanya, akan tapi menerima susah karena pengkhianatan besar di sini. Adapun pertanyaan yang disampaikan, nasabnya tetap nyambung kepada suaminya, kecuali suaminya melian, sumpah menolak sang anak. Kalau tidak pakai lian, biarpun 20 tahun tetap nyambung itu nasabnya. 20 tahun di Amerika, 20 tahun di mana? Istrinya hamil lagi, kalau tidak disumpah li'an, maka tetap anak itu nyambung nasabnya kepada orang tersebut. Maka ada hukumnya sumpah li'an, menolak anak tersebut. Baik, itu adalah masalah itu. Akan tapi itu perempuan yang hina kalau sampai seperti itu, khianat kepada suaminya. Pengkhianat yang luar biasa, mengerikan di dunia tidak bahagia, di akhirat dia bakal sengsara. Itu hanya menuruti hawa nafsunya. Perempuan-perempuan yang hina dan suami bisa saja tidak tahu. Akan tapi mari kita takut zina, zina, zina, ngeri, ngeri, ngeri zina itu. Baik, kemudian waktu imsak keluar sesuatu dari mulut kita. Kalau keluar itu adalah dahak, dibuang saja. Tadi masalah yang keluar itu apa belum dijelaskan karena harus jelas pertanyaan supaya sesuai dengan jawabannya ya. Yang keluar apa? Kalau hanya sekedar bersendawa, eh, tidak mengapa masalah keluar. Atau rasa bekas pedes itu adalah bukan karena ada sesuatunya. Namanya pedes nggak bisa langsung hilang. Habis makan sambal kepedesan wuf wuf wuf, wuf begitu, tatonya adzan. Kalau imsak mah masih boleh makan ya. Imsak itu orang harus jaga-jaga sebentar lagi masuk waktu subuh. Kalau sudah adzan baru subuh nggak boleh makan. Kalau masih imsak masih boleh makan tuh. Tapi hati-hati. Kalau sudah Allahu Akbar, nah, berhenti, langsung dilepeh dibuang. Jadi kalau masih ada di mulut sesuatu, Waktu adzan terdengar maka langsung dibuang. Itu saja. Adapun yang keluar dari dalam mulut perut kita, keluar ke dalam mulut nggak membatalkan puasa kecuali sengaja dikeluarkan muntah. Muntah dengan sengaja batal. Tapi kalau orang muntah saja nggak batal. Tapi ada syaratnya. Karena muntah itu najis, Nanti pembahasan bab puasa. Kalau ada orang muntah, muntahnya saja nggak batal. Tapi mulutnya ini kan najis ya. Makanya kalau dia menelan ludah sebelum berkumur jadi batal tuh. Karena ludahnya bercampur dengan najis. Jadi kalau habis muntah langsung kumur. Selesai. Baik itu. Kemudian masalah ada batu. Tidak pernah ada riwayat yang benar ada batu terbang. Bersama mekrotnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Cukuplah yang kita yakini Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Adapun masalah cerita tambahan-tambahan itu kadang-kadang malah merupakan yang terpenting yaitu pesan-pesan sholat, pesan-pesan yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk ada Nabi Muhammad adalah Isra Mi'raj dengan sandal beliau sendiri. Itu termasuk kelebihan keutamaan yang disebut. Tapi itu bukan hal yang asasi, bukan prinsip, bukan urusan keyakinan. Tidak mempercayai pun tidak syirik, bahkan tidak fasik. Apalagi tidak ada sandarannya hanya Syekh Yusuf An-Nabhani urusan sandal Nabi Muhammad sungguh sandalmu wahai Rasulullah sangat mulia sekali di atas kepala manusia-manusia. Kalau Nabi Musa saja waktu itu dikatakan ikhlak nak laik lepas sandalmu wahai Musa, tapi sandalnya Nabi Muhammad melambung bersama Nabi Muhammad tinggi, sandalnya dimuliakan. <laughs> Ini adalah apakah benar sandal Nabi Muhammad naik ke atas? Karena tidak ada keterangan Nabi Muhammad melepas sandalnya, maka mungkin saja di atas, di bawah. Karena umumnya orang pakai sandal, kan begitu. Maka ini adalah untuk menyanjung Nabi Muhammad SAW dan itu gak apa-apa. Kalau orang tidak meyakini sandal Nabi Muhammad naik ke atas, ya gak hafir, gak syirik. Gak sampai derajat ini. Termasuk gak meyakini tentang batu-batu yang terbang, gak pernah ada. Bahkan tidak ada riwayat yang sahih. Ada berita-berita tentang Isra Mi'raj yang gak benar, sudah kita sebutkan dalam pengajian yang lalu. Yang disebutkan oleh sebuah buku Isra Mi'raj yang dinisbatkan kepada Imam Ibnu Abbas. Itu banyak bohong. Cukuplah kalau pengen tahu sejarah Isra Mi'raj adalah baca kitab Sahih Bukhari itu dikumpulkan hadisnya itu sangat jelas perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang bapak yang dolim kepada anaknya, aniaya kepada anaknya, enggak peduli, suka mukul, enggak perhatian, enggak ngasih nafkah, Masya Allah. Gimana sikap anak? Tetap punya kewajiban berbakti. Akan tapi makna bakti ini beda-beda. Berbekti ini beda-beda. Kalau bekti kepada orang tua yang jahat, ahli maksiat, caranya apa? Gimana orang tua kita bisa menjadi ahli ibadah? Lah kalau ibu bapaknya pemabuk, bukan berarti kita bekti langsung kita kirimi empat kerap minuman keras. Enggak. Itu bukan bekti. Artinya, bagaimana bapaknya itu berhenti dari mabuk. Kalau dolim, kita sadarkan gimana caranya. Yang penting, jangan cuek. Cuek urusan jasadnya saja kan dolim ya ibunya itu sakit dibiarkan durhaka. Kalau batinnya sakit membiarkan durhaka juga sama. Imannya nggak ada durhaka. Maka dari itu Beda cara berbaktinya. Kalau memang bapaknya dolim gak ngasih nafkah, cara bakti kita adalah bagaimana mengingatkan sampai nanti tetap berusaha. Jangan putus asa, jangan bosan, apalagi mendendam. Hm, pernah perhatian sama saya, ngapain saya kunjungi? Tidak, kunjungi. Assalamualaikum abah, cium tangannya baik, pulang pergi sampai tersentuh hatinya. Ah, sudah begitu wataknya. Ah, jangan putus asa. Allah bisa merubah loh ya. Biasanya putus asa itu tanda nggak ikhlas. Sebab begini, kalau seorang anak berjuang membantu orang tuanya untuk tobat, biarpun orang tuanya nggak tobat sudah dapat pahala. Ingatkan sudah, mengingatkan sekali dapat pahala. Dua kali dapat pahala dua. Tiga kali dapat pahala tiga. Istilahnya jangan putus asa. Orang ikhlas dalam berdakwah begitu. Nggak ada mentok dasar kepala batu, keras kepala, susah diingatkan. Nggak ada itu. Bisa berubah, semua orang bisa berubah. Nah ini kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam istikharah cukuplah melakukan sholat. pun pakai tasbih macam-macam ini, kemudian membuka Al-Quran. Memang ada sebagian ulama yang seperti itu. Uh, apa namanya? Tentang uh, istikharah ada yang pakai buka Al-Quran sin khob sin khob nih. Lah kalau dia meninggalkan sholat istikharah hanya pakai buka Al-Quran kalau sampai nanti khair Koknya banyak berarti cocok. Kalau shinnya banyak enggak. Lah ini enggak benar. Kalau hanya itu adalah enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Tapi memang kita pernah sebagian ulama. Nah, walau alam ya kita hanya kembalikan kepada caranya Rasulullah SAW. Kalau kita meninggalkan sholat istiqorohnya jelas salah. Tapi kalau sholat istikharah dulu baru nanti lah ngambil membaca Al-Quran setelah dibaca ya barangkali ini koknya ini akan tapi bukan itu cara istikharah jangan dirubah istikharah yang benar adalah sholat dua rakaat apakah ini syirik bertanya enggak enggak syirik ya tidak syirik cuman enggak baik enggak benar gitu saja kalau sampai syirik tuh oh, berat syirik tuh Ya makanya orang ajari untuk sholat ngadep kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Lah kok ya sin kho. Setiap hari istikharah itu sin kho, sin kho, sin kho. Kok satu, dua, tiga. Nggak dibaca lagi, cuma ngitung sin khoknya pahalanya apa. Nah ini, bahaya itu. Memang kalau sampai derajat syirik, enggak. Tapi istikharah yang benar adalah memohon kepada Allah. Ada buku-buku kita, buku-buku sebagian ulama. Akan tapi ulama-ulama yang ahli ilmu, yang sudah memang uh, ngerti hadis, ngerti makna syur, syarah hadis, ngerti akidah ngerti, itu mengatakan tidak seperti itu caranya orang istikharah. Cukup melakukan sholat dua rakaat lalu mohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni astakhiruka wa astaktiruka bi qudratika wa as'aluka fadriya. Itu ada doa-doa. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li faqdurhu li. Itu ada. Ya Allah kalau ini baik untukku gampangkan. Kalau enggak baik jauhkan. Ini ini doa istikharah orang patuh tawakal bukan ngatur ya Allah Jadikan dia suami ibu buat anak-anakku ini. Biasanya doanya anak santri. Allah Allah, tidak tahu dari mana Allah maja'laha umman li Ya Allah, jadikanlah dia ibu buat anak-anakku. Eh, doa mana ini? Ini doanya anak pondok, tahu tuh. Biasanya anak pondok kalau doa gitu, Mastikan harus saya nikah dengan dia. Justru anak pondok itu. Kalau doa istikharah, kelihatannya baik, ternyata belum baik untuk kita. Ternyata tidak baik banyak. Baik, ini ada hadisnya, tag hadisnya. Ada orang bertanya tentang hadis tapi diterjemahkan. Kalau sudah terjemahkan kita belum bisa ya karena kita tidak menghafal hadisnya. Kalau bisa di tag hadisnya takut terjemahannya tidak sesuai dengan lafadznya. Maka kita tidak bisa mensyarai, tidak bisa menjelaskan tentang terjemahannya. Insya Allah nanti kita lihat gampang kita bisa kita lihat hadisnya. Apalagi hadisnya ditulis oleh Bukhari Muslim gampang nanti. Ada Bagaimana hukumnya jika seorang rentenir mengadakan hajatan dan saya diundang? Apa hal yang harus saya lakukan? Orang rentenir hajatan. Rentenir itu adalah orang yang minjemin duit lalu dia nam mana ya. Duitnya laki perempuan, jadi bisa beranak. Itu gimana? Kalau ada orang renten, bukan saja renten, orang punya harta yang haram, kalau memberikan sesuatu kepada kita atau dia mengadakan hajatan, kalau memang dia tidak punya harta lagi kecuali harta itu renten, maka haram kita datang. Tapi kalau dia juga masih punya kebun dan angkot, <laughs> angkot setoran, hartanya masih ada yang lainnya, maka subhat saja. Kalaupun kita harus datang, datang nggak usah makan. Kalaupun harus makan masih halal karena masih ada dugaan itu adalah hartanya ada yang halal. Berbeda kalau ngomong, insya Allah dalam acara resepsi ini nanti semuanya adalah hasil renten saya. Nggak boleh datang tuh. Kalau nggak ngomong sama, kalau ada orang ngasih hadiah. Ini hadiah, dia rentenir. Renten itu atau terserah renten atau orang yang membungakan dan sebagainya. Saya ngasih hadiah kepada anda. Boleh anda terima. Asalkan dia punya pekerjaan yang lain yang halal. Harta yang lain yang halal. Kalau hartanya haram semuanya, misalnya ainnya, bentuk yang diberikan haram, perampok. Alhamdulillah, hari ini aku mendapatkan 25 juta merampok. 5 juta buat Anda. nggak boleh kita terima, haram tuh. Tapi kalau dia merampok satu sisi tapi juga punya kebun banyak, lah kok infak. Terima nggak apa-apa, tapi subhat saja. Ini saja Insya Allah. Kita ada yang minta doa aja. Yang minta doa mana tadi? Mana? Ada beberapa orang yang minta doa, kertasnya beda beda tempat. Anda minta doa, Ibu yang telah meninggal dunia, semoga Allah mengampuninya. Ada yang so, temannya tersambar petir, meninggal dunia. Husnul khatimah, mati mendadak itu orang husnul khatimah semuanya. Meninggal sambar petir itu kan mendadak, jadi sebab macam-macam, tidak harus udon kepada siapapun. Ini ada misalnya semoga Allah mengampuni dosa beliau-beliau dan kita dijaga dan semoga Allah memberikan kepada kita khusnul khotimah secara batin dan secara dohir kita mati dalam keadaan mulia berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat yang menjadikan kami bisa beramal dan terimalah amal baik kami ya Allah ya Allah Jauhkan kami dari kekikiran, jauhkan kami dari kebakhilan. Ya Allah, apa yang telah kau berikan kepada kami dari kesehatan, Ya Allah. Mudahkanlah kami, Ya Allah, untuk menggunakan kesehatan yang kau berikan kepada kami untuk kebaikan. Dari yang telah kau berikan kepada kami dari harta, Ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menggunakan harta yang kau berikan kepada kami untuk kebaikan. Engkau yang telah memberikan kepada kami ilmu, Ya Allah. Mudahkanlah kami untuk memberi menjadi, menggunakan ilmu kami untuk kemuliaan dan kebaikan ya Allah. Engkau yang telah memberikan kepada kami, ya Allah, pangkat, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, mudah menggunakan pangkat kami untuk kemuliaan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua ahli surgamu, ya Allah. Dan jadikanlah kami juru dakwah umat, juru dakwah agama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Siapapun kami, ya Allah. Dengan berbeda-beda profesi kami, ya Allah. Akan tapi satukanlah maksud kami. Dan satukanlah tempat kami kelak di surga, yaitu surganya kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala fitnah, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari eh, riak, Ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami ketulusan dan berikan kepada kami ketawaduan Ya Allah. Berikan kepada kami keinsyafan akan kebenaran untuk kami ikuti Ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami sebab orang lain menjadi baik dan mulia. Ya Allah mudahkanlah kami untuk mengajak orang-orang yang dekat dengan kami. Ya Allah berikan kepada kami kemampuan dan kemudahan untuk mengajak saudara-saudara kami, saudara-saudari kami untuk kemuliaan. Adik dan kakak kami, orang tua kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, tetangga kami Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah mudahkanlah kami untuk mengajak mereka kepada kemuliaan. Dan jadikanlah kami dan orang tua kami, kami dan anak-anak kami. Kami dan suami dan istri kami, kami dan tetangga kami menjadi ahli surgamu, kami dan teman-teman kami, ya Allah menjadi ahli surgamu, ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah, ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami, ya Allah, Al uh, husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari mati su'ul khatimah, jauhkan kami dari mati su'ul khatimah, dan berikan kepada kami kesadaran untuk membayar zakat di saat kami sudah waktunya mampu membayar zakat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari meninggalkan membayar zakat, ya Allah. Ya Allah, harta yang kau berikan kepada kami, berikan kepada kami kesempatan untuk mensyukuri hari dan semua nikmat yang kau berikan kepada kami jadikanlah nikmat-nikmat ini adalah nikmat yang bisa kami saksikan kelak di surga ya Allah nikmat ilmu nikmat harta nikmat kesehatan nikmat pangkat ya Allah jadikan pangkat kami harta kami ilmu kami semua nanti yang akan bisa kami saksikan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah mudahkan segala urusan kami lapangkan rezeki kami jika ada yang sakit sembuhkan jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang ya Allah yang telah meninggal ampuni mereka ya Allah Am Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ya Allah wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami. Dalam keluarga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jangan kau kurangi cinta itu. Takut kami berbuat dolim ya Allah. Yang belum mendapatkan pasangan ya Allah. Berikan kepada mereka pasangan orang-orang kau ridhoi ya Allah. Dan kau lebih tahu ya Allah. Orang-orang yang kau cintai ya Allah. Orang-orang yang menjadikan sebab mereka mulia ya Allah. Pilihkan mereka ya Allah. Yang tepat ya Allah. Kami tidak mampu memilih. Kami hanya bisa berusaha akan tapi Hakikat kebaikan hanya engkau yang tahu. Maka mudahkanlah mereka untuk mendapatkan yang terbaik. Yang engkau cintai. Yang engkau muliakan. Ya Allah berikan kepada kami umur panjang ya Allah. Umur panjang ya Allah. Semua orang yang mencintai kami ya Allah. Panjangkan umur mereka. Jagalah keluarga mereka. Jagalah iman keluarga mereka ya Allah. Orang-orang yang mencintai kami. Dan yang tidak mencintai kami. Yang memusuhi kami. Yang membenci kami. Ya Allah hilangkan kebencian mereka ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran. Muliakan mereka mereka di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur mereka semua ya Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah. Jauhkan kami ya Allah, jauhkan ya Allah, jauhkan kami dari melihat aib orang lain. Jauhkan kami dari melihat kekurangan orang lain. Ya Allah, jauhkan kami dari membuka aibnya orang lain. Tutuplah aib mereka dari mata kami dan tutuplah aib kami dari mata mereka dan bukalah aib kami dari mata kami ya Allah agar kami bisa menyadari kesalahan kami untuk kembali kepadamu ya Allah.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.